Marilah kembali sejenak kita mengkaji dan mendalami agama kita. Sebelum kami sampaikan tentang tuntunan Rasulullah dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ingin kami sampaikan kepada para jamaah terutama yang sering lupa untuk mematikan handphone. Ya. Memang imam sering dan selalu mengingatkan ya sebelum sholat berjamaah selalu mengingatkan supaya yang punya handphone supaya dibunuh handphonenya ya tapi namanya manusia kadang-kadang lupa. Sehingga ketika sedang sholat berjamaah, HP sering berdering. Kadang-kadang deringan-deringan HP ini dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Ya. Apalagi kalau nadanya itu nada-nada khusus yang mungkin dapat mengajak untuk bergoyang dan sebagainya. Maka bagaimana kalau sudah terjadi demikian? Ulurkan tangan, pegang HP dan matikan. Insya Allah sholatnya tidak batal. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa suatu saat Rasulullah SAW sholat dengan menggendong cucu beliau yang bernama Umar. Beliau punya cucu perempuan namanya Umamah Ayahnya namanya Ar-Rafi Ibn ya. Nah, dari putri Rasulullah yang bernama Zainab. Ya. Rasulullah ternyata ketika sembahyang menggendong cucu beliau yang namanya Umamah tadi. Nah, kalau mau ruku, Umamah ditaruh di lantai. Beliau ruku kemudian sujud, tutup, sujud. Mau bangun lagi, diambil lagi umpama digendong lagi. Nah ternyata Rasulullah mengerjakan seperti itu dan itu menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita misalnya HP kita berdering, ambil aja terus matikan kita kembali ke semula maka insya Allah sholatnya tidak batal dan yang sering kami dengar itu itu HP itu berdering dan terus menerus mungkin yang punya HP menyangka kalau saya matikan HP supaya saya batal karena dibiarkan terus itu mengganggu kekhusyuan sholat. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, ibu hari ini kita sudah memasuki hari ketujuh bulan Dzulhijjah tahun 1432. Mereka yang di Mekah sudah siap-siap menuju Arafah paling lambat besok mereka sudah harus mulai berangkat ke Eropa. Bahkan mungkin hari ini sudah ada yang mulai berangkat ke Eropa. Ada juga yang Sabtu pagi karena hukum itu jatuh pada hari Sabtu 9 Zulhijjah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila pada bulan Ramadan ada mega bonus untuk umat Islam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka menurut para ulama pada bulan Dzulhijjah Allah juga memberikan bonus khusus untuk umat Islam yaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Artinya tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada amal soleh yang dikerjakan pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Kulna para sahabat bertanya, Walau jihad fisabilillah ya Rasulullah, bukankah jihad fisabilillah itu lebih disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, lah, tidak. Walau jihad fisabilillah, bukan juga jihad fisabilillah. Illa an yakhruja rajulun walam ya'ud illa ismuhu. Kecuali kalau ada orang yang melakukan jihad fisabilillah, kemudian tidak pulang kecuali namanya alias gugur sebagai syahid dibilang itu baru menandingi amal saleh yang dikerjakan pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi bandingannya adalah orang yang meninggal sebagai syahid dalam perang fisabilillah. Padahal orang yang meninggal sebagai syahid dalam perang fisabilillah itu banyak kelebihannya. Yang pertama, mereka namanya disejajarkan, ya. disebut bersamaan dengan para nabi dan orang-orang yang saleh. Para wali. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal memperoleh nikmat Allah. Setiap salat kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa yang menyebutkan Ihdina as al mustaqim. Ihdina as al mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya adalah tetapkanlah kami, bukan tunjukilah kami. Kalau tunjukilah kami berarti kita belum dapat petunjuk gitu ya. Maka kalau ulama ayat sabitna ala siratal mustaqim Nah jalan lurus itu jalan siapa? Dalam ayat berikutnya diterangkan Siratul ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat masih belum jelas lagi siapa orang-orang yang engkau beri nikmat Ya. Di dalam ayat lain disebutkan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah minal anbiya wassalihin wasyuhada adalah para nabi orang-orang saleh dan orang-orang yang mati syahid. Mereka lah sebanyak orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Beramal saleh dalam jeda waktu sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah itu memiliki kelebihan yang pertama kualitasnya keunggulannya amal saleh itu sama dengan keunggulan amal yang diperoleh atau yang dilakukan oleh orang yang mati syahid. Ya. Tadi kami, kami sebutkan orang yang mati syahid punya kelebihan yang pertama mereka mendapatkan kenikmatan bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Orang mati syahid itu punya kelebihan yang kedua apa? Dalam ayat yang mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang mati terbunuh dalam perang sabilillah itu mereka sudah mati. Tetapi mereka adalah hidup. Bal dalam di sisi Tuhan mereka. Yurzakun dan mereka diberi rezeki. Nah ini para ulama masih belum dapat memahami Allah alam. Bagaimana kehidupan para syuhada itu? Kalau tidak ada kata-kata yurzak pun, mereka diberi mungkin yang dimaksud dengan hidup di situ adalah hidup semangatnya. Ya. Orangnya udah mati, tapi semangatnya masih hidup mungkin. Tapi ini adalah jurus pun diberi jadi seperti hidup yang normal. Makanya para ulama masih belum dapat memahami hakikat dari kehidupan para syuhada. Wallahu a'lam. Yang jelas ini merupakan sebuah keunggulan, kelebihan bagi orang-orang yang mati syahid dalam perang. Bismillah. Orang yang beramal saleh pada 10 hari pertama kita akan mendapatkan keunggulan seperti ini. Keunggulan yang kedua, kalau tadi sejajar dengan para syuhada, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis tadi, tidak ada amal saleh yang dikerjakan pada hari hari ini ya tidak ada amal salah yang paling dicintai Allah kecuali yang dikerjakan pada hari-hari ini maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dicintai paling dicintai oleh Allah kalau seseorang sudah melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Maka kendati kita tidak menjalankan ibadah haji. Kalau kita beramal saleh pada 10 hari yang pertama dari bulan Lalu tidak. Tidak mustahil. Amal kita justru akan lebih unggul daripada orang yang beribadah haji tetapi hajinya tidak mabrur. Sebab untuk memperoleh haji mabrur seperti berkali-kali kami sampaikan syaratnya ada tiga. Pertama, niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, ongkos naik haji yang ia pakai harus dari penghasilan atau pekerjaan yang halal dan yang ketiga amal ibadah hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh yang kita kerjakan apa? Apa saja? Yang pakai modal silakan. Seperti menyembelih hewan kurban itu ada modal. Yang tidak pakai modal silakan apa? Baca Al-Quran. Modalnya cuma tenaga. Bahkan ada amal yang sangat irit. Amal saleh yang paling irit. Tidak pakai modal. Tidak mengeluarkan uang lagi. Apa itu? Puasa. Maka diharapkan yang kemarin sudah mulai puasa mulai tanggal 1 silahkan teruskan sampai hari Sabtu nanti. Dan yang belum berpuasa, mulailah besok berpuasa. Hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Sabtu disebut hari Arafah. Ada keunggulan lagi, apa itu? Dosa-dosa kecil setahun yang lalu akan dihapus oleh Allah dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah alias hari Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh kita puasa. Karena apa? Diharapkan kita menikmati ya hewan-hewan yang kita korbankan. Maka upayakanlah kita selalu beramal soleh pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Terutama berkorban dan sebagainya. Korban salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual Tapi kadang-kadang kebanyakan orang nggak mau berkorban. Alasannya selalu alasan klasik, nggak punya duit. Kami katakan satu juta lima ratus ribu rupiah, kira-kira begitu ya. Mesti provokator yang namanya setan sama dengan kamu Ya, ya. Satu juta lima ratus ribu rupiah tapi dia di rumahnya ini TV punya, kulkas punya, sepeda motor punya, barang-barang yang lain elektronik punya semuanya. Terus dia ngomong, ya Pak, itu kulkas kami dapatkan kan dapat kredit Pak. Oh, gitu. Motor Pak juga kredit. Apalagi televisi kredit, Pak. Kami kredit juga bisa. Ya. Emangnya nggak bisa kredit tapi itu? Kalau sebulan dua ratus ribu atau seratus lima puluh ribu atau seratus dua puluh lima ribu setiap bulan satu tahun satu juta setengah sama saja kredit itu Saya nah, perhatikan banyak seperti itu, maunya itu merubut kalau pas disembelih, tapi menyerahkan daging korban, menyerahkan binatang, nggak mau. Ini orang-orang yang kena provokator. Makanya Rasulullah mengancam siapa ya, yang mampu untuk menyembelih korban. Tetapi dia tidak mau menyembelih korban, nggak usah ikut bersama kami. Jangan kan, bukan jangankan sholat, jangan mendekati tempat sholat kami kata Allah. Balayakabana, musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, tetapi tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami kata Rasulullah. Ya. Kita bersyukurlah diberi rezeki oleh Allah. Ya, satu bulan kita kumpulkan 125 ribu. Ya, coba dibanding misalnya bagi yang merokok, mohon maaf, satu bulan habis berapa rokok? Dan apa manfaatnya membakar paru-paru? Ya. Coba Salah satu hadis menyebutkan siapa yang melakukan korban, menyembelih korban, setiap rambut daripada korban itu akan dihitung satu kebaikan. Saya tanya sekarang, kalau menyembelih kambing kita, hitung coba telinganya ada berapa rambutnya Gak ada yang mampu Saking banyaknya seperti itu. Tapi namanya setan selalu memprovokatori terus, jangan-jangan duit lagi sulit sekarang, barang-barang mahal. Nanti orang-orang seperti ini di akhirat akan menyesal. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma minkum ahadun illa wa yakunu naziman yaumal kiamat. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali di akhirat nanti dia akan menyesal. karena khairan. Apabila dua orang itu orang yang baik, suka berinfak, suka beramal saleh, dia akan menyesal. Kenapa dulu saya beramal saleh sedikit, saya mampu berkorban sapi, tapi saya kenapa berkorban cuma ya, burung puyuh atau kambing satu? Ya, ya. tahun ini saya korbankan sapi setiap tahun. Ikan mustinah. Kata Rasulullah, kalau dia orang yang baik, dia akan menyesal. Kenapa dulu saya tidak banyak? Udah gak ada waktu lagi, udah mundur ke dunia gak bisa. Wa musian apabila dia orang yang tidak baik, gak pernah berubah dan sebagainya, dia akan menyesal. Kenapa dulu? Ya, gak saya belikan kambing untuk korban, tapi saya belikan rokok, saya bakar, paru-parunya rusak dan sebagainya. Maka kita masih punya waktu Mudah-mudahan nggak mati dari malam. Ya. Besok kita puasa. Nanti malam kita baca Al-Quran. Ada uang kita serahkan. Atau kita sebelah sendiri binatang kurbannya. Silakan. Boleh dimakan. Kata para ulama mengambil dari ayat Al-Quran sepertiga dari daging kurban boleh kita makan atau kita nyembelih sendiri. Sepertinya kita sedekahkan. Ya, fakuru minha wa at'imul ba'isam faqir. Sepertinya kita makan, sepertinya kita sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan, dan sepertiga lagi kita berikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Kalau kita menyembelih sendiri. Kalau sudah diserahkan nanti sudah diberikan. Sudah diberikan orang masa mau diminta lagi. Tapi kadang-kadang ada yang tolong nanti ya pesan pada panitia. Tolong nanti itu saya diberi kirim kirim pada saya apanya bu? Artinya Perhatian ya bu. Terus ini tulang rusuknya. Baik bu ya. Udah itu aja bu ya. Aduh lagi kepala dan kakinya. Aduh kalau gitu Pak Eka, bu sebelah kiri aja sekalian itu lah. Udah diserahkan pada dimintain lagi. Baik. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beramal saleh selama masa masih ada khususnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Maju ke depan. Kalau ada yang bertanya. Ya. Yeah. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu barangkali silakan. Mau nyembelih sendiri boleh atau enggak? Oh. Ya. Yeah. Jangan disembelih kambingnya betina. Oh. Apa harus jantan? Yeah. Baik, kalau tidak ada, kita tutup sampai sekian. Selamat beribadah kurban, selamat beribadah saleh dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.